syahadat wal jahiliyah Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah wa manfa'na bima alam tanah wa nama yang yanfa'una wa jina ilman yanfa'una لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما فجعلناه هباء منثورا Satu ketika ada manusia yang menyesal tanpa batas Kanuhum gemangi tuntung Tertarik amalnya itu terbagi dengan jiwa, dengan ria, dengan om Maka berlindung kepada Allah Tidak kuri Al-Quran kalau mau ngaji betul kata MC kalau ukur ngaji Greek burung burcu di bumi nah subuh subuh burung burcu rek malam ya teh karena Allah bisa kena nama dengan itu wa idza al Qur'an pastami dengan kata pastami Allah wa ansitu diam supaya pun turhamun Bunda kami setiap langkah kalau niatnya lurus malaikat pun menjadi bodyguard buat kita tidak hanya itu memberikan rahmat, memberikan ketenangan. Tidak sedikit malaikatnya. Semua malaikat muka kiri, jelas malaikat muka kiri kalian adalah malaikat malaikat kami. Iya. Cuma yang tetap ini tanggal dua ya, bukan tanggal 2 nya setiap detik adalah baru. Yang jadi konflik besar di akhirat kelak di Abu Nafikun ayat 9 10 Rabbi laula tadi kalau Audi hitam nanti nyanyinya 60 menit wae wah ngomong bagian sementara balik pulang kalau masih masih walaupun tunggu nakura dan ada kembar di sini kembar apapun orang tapi karakternya berbeda saya mengadu akhirnya karena sok ngaromongkan di tukang ya Allah berikan mereka keberanian untuk membicarakan saya di depan saya karena mulut itu diciptakan di depan bukan di belakang Tulis dan Ustaz Bangsa kita hancur karena gibah. Apa itu gibah? Gaibah, gaib. Menceritakan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Tapi kalau toh yang diceritakannya tahu, itu sakitnya itu di sini. Cintong, apa untungnya? Kalaupun benar, tak ada nilainya mengumpulkan batu kalau pun salah jadi fitnah benar jadi gibah tidak kena jadi tukma. kebaikan dia mesti tak seetik mun ayah eta transfer kau. ya maka hati-hati pemecah silaturahmi adalah gibah ABG anti tiga itu telinga ayo urama kan kejebak mun ayah ngomongkeun balik ngaji teh sok sulan sebenarnya Alhamdulillahnya sih cuma di chapter depan jadi yang seperti itu. Anak kata kebat yang di cuma kan sih katanya tuh kumulom lagi lagi lagi. Didengekeun dosa. Didengekeun hayang apa? Eta teh ngomongkeun jeding ngadengekeun rebing. Penyakit bimoli bibir monyong 5 cm. Dari awak mungkin gibah. Hati-hati, ibu kasih Sumanto tahu iya. suka makan tulang orang Sumanto tahun berapa tak? Terus di Bekasi ayah ibu-ibu stres orang gila dihamili Inggris salah diam di rumah kosong beli kedudukan orang kecewa ke polisi ternyata yang dibakar bajunya sendiri saking stres kemudian ada nubelo dibawa kantor polisi diamankan Sumanto juga diamankan karena kasusnya luar biasa itu normal makan daging orang apa alasan kamu memakan daging orang setelah kamu yang penting yang teh botol kita baca hukum-hukum Islam tentang gibah maka tadi sama dan juga dibaca maukah kamu kusodori bagi eh, daging bangkai saudaramu sendiri penting ngambil gini tapi mau ke gibah gak asal ngedahar daging bangku kalau mastur aurat kalau kita ingin ditutup aurat tutupin aurat orang lain saya pernah dapat kasus dulu langsung anggar si mama ya kapan saya ya itu emang kembarannya kayak di subuh mama sekarang gila dan warung hari ini Eh, dulu macam punya motor dan masih keluar malam kayak gitu sipulan mau nawewe sipulan nah kan kita mau sok jam ngomongnya sok masyarakat bahasa simulasi mancing jadi setan itu sabar dalam menjebak hidup ya. kita si ibu teh kalau kurang hati bersih sesuai judul menuju surga Allah dengan hati yang bersih bakal diomongin si ibu dulu ini, ini berat ini jangan bicara gibah berat biar aku aja ya pasti ibu nuna angkotnya bawa balanya anda, kembes ya perempuan lah saya tuh bingung masih tahunya teh bu ini mikir saya pak kenapa deh jadi itu belakangnya oh ya makasih waktu dulu kok anak mama aku aja tiang apa luhur insya Allah saya merasa itu ibu saya jadi ditutupi aura di mangsa saya ingat memotoran ke daerah Jatiana kalau ingin dulu ayah si ibu mempunyai tulang ramah dengan yang nyata anak nanti jadi tulang gitu, namanya jodoh berarti tidak menutup aurat batu ayo orang mana ditutupnya dibuka bu. Nah, tak tak berhenti nonton cek cek nonton tis nonton dokumenter karakter jadi naon sih untungnya? kuncinya itu untungnya apa? Bahwa tuh usah eh, nyaho apa nyaho eh. Kita mau apa tuh dan itu teh non gitu. Nah, ininya. mun Allah minta setan nyarek. Lamun Allah nyarek setan minta. Jelas gibah ini larangan dan dilarang oleh Allah. Dosamu hei para penggibah membesar karena orang yang kamu dibagi dosanya ditransfer ke kamu dan kebaikanmu yang sekitar seetik itu dipindahkan ke orang yang kamu zolimi dengan gibahi ABG anti beri. Allah masuk aurat solusinya tutupi aurat ini kinjau nama malah Hari kinjau ayo mayana memalas itu Tong-tong ibas Ini bahan bangun ngomongnya dari Robi Jitni Ilman Ya Allah tambahkan ilmu untuk menyikapi ini Saya dapat ilmu dari Khalid Basalamah Ketika Anda memberikan tenggang dengan ikhlas Sejumlah itu Anda sedekah ya Allah Nah perjanjian satu bulan Satu bulan meleset Dua bulan bukan tiba. Anda dua kali lipat memberikan sedekah Dengan kesabaran Anda memberikan tenggang Maka untuk ngutang kan kira-kira jadi tinggi banget mending mer yang nginjem familiar belewe lima ribu tak sebelah ya jangan satu rusak silaturahmi itu hibah dua hutang piutang biasana akrab, romantis, deus, dede, dede, jadi jaga jarak karena merpanggil dan ke lagi, no pinjamkan sen ke nagi no pinjam sen ke nagi jadi dengenakan walaupun berhutang itu boleh efeknya jadi gibah tak lah karena diomongkan kan jadi ngomong nah konsili omongkan nulis bareng ngaji teh di tukang kan nulis ngaji di MT itu nah si gandeng hingga film Korea Pencet para ini karena lah betul kata MC kira-kira neangan ilmu jadi gibah meningkok karena amal anda akan bangkrut dimna nanti Allah gundukan amal-amal ini dimna. Wakodimna min amalin dari amal-amalmu yang kau amalkan, tapi nasibnya pajalna haba'an mansuro hingga kebul debu yang ditiup angin bersisa di atas batu. Uh, capek gawe kau pakai. Luas sedikit itu. Rabbi akhir tadi ya Allah kembalikan sedetik. Bukan tahun baru, bukan minggu baru, bulan baru, hari baru. Detik yang detik adalah baru karena terperulah tahun baru tahun baru anak karena langit diserang kumadon akhirnya Allah menyerang dengan air Jakarta lagi berduka kata bapak karena saya jadi pak di Jakarta lagi dingin wa min syarri hasidin sok artikel entong sok gibah tidak terakumulasi dari tumpukan-tumpukan persoalan yang relatif tapi jadi beresan maka tidak ada dosa kecil dosa itu terbagi dua ada dosa besar ada dosa lebih besar emang ayah neraka ini kuku menikir menikir tong mincer ruta kemana wae buanglah mantan pada tempat. Yang runta itu mantan dan mantan runta mantan bungkus Tapi sakit mana organik mana memanfaatkan kalau saya plastik-plastik dibakar dengan mesin khusus jadi residu jadi solar, jadi bensin itu di rumah daur ulang entong boros sampah itu sampah masyarakat saya daur ulang kan dan aku PSK ini eh orang PSK itu lain diberi solusi di aromongkeun hati-hati eh. ngomongkan PSK tapi masih makan riba taruh akhirnya kerjaan makan riba mah jina dengan kolotan sorang kata koek no, loba ngomongkan batur oh ngomongkan diri gajah di pelupuk mata tidak kelihatan semut di seberang lautan diorek-orek nunjuk batu nunjuk nunjuk saat eh, eh mata kente guys Allahumma hasan tahalki wa hasin huluki menjelaskan teh sahat batu di Bali kau pula mengendur pilih kiri udah nggak kan mana lagi nggak jauh gunting buk kan guntingnya nggak jauh itu teh arwah itu teh ruh ruh kita kotor kiruh kenapa banyak sibuk dengan orang lain bisa jadi dia yang terbaik tadi kata Teh Najwa di ayat Al jawa itu bisa jadi yang kita anggap jelek itu terbaik di mata Allah Nabi pernah memalingkan muka kepada orang buta yang datang yang memaklum abad sawat awal ya, ya, perasaan gak enak heran ngomongin badan dia ngomongin nanti nunggu mama nih kan nah, sekarang mama yang yang membawa ya, saya kita pulang aja saya harus berlari di PPJ pas ke dipoto mungkin nanti maju era tuh tong sok yang era diriku ngomong ke baru gaya dongeng bu satu ketika nonton wayang golek ya Eh dalam nanti tengen we jo tuh. aduh lala jo dalam nanti tengenah we ada ya dulur dalam di nanti kita dalam mengurang bal lain kita kita bukan kenangnya kenangnya kita halo kita lain cina kita wayangnya wayangnya kita nyian balik itu kan ngomong capek maka Nabi mewanti-wanti hati-hati umatku pergi It, kalau orang yang diceritakan ya, kalau mau bercerita kebaikan salah apa untungnya cowok hitungnya itu aja dulu apa untungnya kalau ketika kita ngomongin orang maka saya bikin gerakan kalau ini ABG saya gerakan Garut Garut gerakan anti rudet lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita sehat menuju surga dengan bersih itu boga musuh saya yang copetnya es pak apa untung nyopet dengan es dengan copet ini mah bau hente nyopet yang dibejakan nah iya nu nunggu buju dulur majelis talim iya meriam dulur tapi jadi copet nanti dulur sultan tapi benar ya bekasi ya kudu bersih hati tak menuju surga Allah Sudah jadi tulisan ilaman atallah ila bin salim tak cara lentor tan sirik dengki sirik bidik jayel kaniaya kiri saci dengki itu kerabatan kunaon nyeri sirah obatnya merknya don saridon oskadon tina sudon hati tidak bersih maka lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita semangat biar hati tidak sibuk dengan riba ingat Allah ingat malik jadi si Jangan kau ambil tangisan ini Mending cerik tanpa dengki Daripada seri yang serikan batu Karena kita akan pulang sendiri-sendiri Jika hanya ini yang kau bagi Ketika sering didolimi Senyum, ada eh, orang mah betul Manena justru ketika didolimi Ayat tadi berbicara Makin dekatnya kita kepada Allah Kemarin saya di hotel dengan orang-orang yang Down syndrome istirahat gede lima tahun ya jadi lebih asik gaul jaluk itu orang sehasil yang sibuk si ibu mah sibuk lima tahun beratnya seberapa kilo usirah nampu kita menang ini disabel anu harus sukuan ini gitu lalu dia omongan teh Maya orang ngomongkan diri bersyukur bersyukur ternyata kezaliman yang dirasakan kalau kitanya ikhlas hati bersih itu cara Allah untuk kita lebih dekat sabar Epi kayak ayam datang karena dia pun selalu menyebut nama Pak, tok pada keprok nama kalau pun apa ya jadi jangan berburuk sangka gibah itu motivasinya kaisangan jadi berburuk nuntuk nyahoge jadi kapangaruh tiba-tiba jadi kundunan goreng hati-hati jadi owner gibah Nundino wayang mah dorna, ngagedor ke kena-kena tadi itu tadi yang ngomong ke batu ayam begitu tong kiri pulau banyakin itu ya, maut itu dalam posisi mental seperti itu hati-hati tong hayang bicara surga surga mah yang butuhkan orang-orang yang bersih hati tanpa dengki, tanpa cerca, tanpa hina, tanpa maki, tanpa celah. Ini lah cerita tentang nah. Nah, nah, nah, ini ini yang baru. Buru-buru balik, balik kan, Pasti momen. Dameuna, ieu paling bener mungkin batu Malah es beres duha, es beres kuku mawada, ngapain es beres popoe. Jangan ya ka iman tetangganya menjauh kajang. Dia ngadieu dia buat kamu. Ini mana? Eh tukang kayu ke diganyel ku ngan malik ngan sabeungkeut dua 2 jam. lebih kita kesel. Anyakit atau Maka obatnya apa Ustaz? Jaga wudhu. Ku basuh mulutku Ku sucikan lidah ucapanmu Gue Kul khairan Ya smooth Kalau tidak bisa bicara baik Cicing Cicing Pagawean pang beratnya cicing Maka ada peribahasa Diam itu emas Tapi pripot mah tadi Dan kurangnya reknya juga masuk cicing daripada ngomong menyakiti orang Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu memberi hidayah bukan menghibah. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Setuju? Dakwah itu menjadi pelopor, jangan jadi pelapor, apalagi jadi pelapor. Bab pelopor teh pelopor kebaikan. Kalau pelapor mah nyata bisa ngomong ngomong. Kami di rumahnya nanti cuma ngaraju mulut keamanan guys bibir teh lain ngomongkan batur tapi kerta pakur kerta dapur kerta dapur kerta syakur nah, ini adalah dikrika wa ka wa husni tiga alhamdulillah rabbi alamin ke innalillah ningalil indah masya Allah subhanallah astagfirullah poin lima pakur kepek kepek kepek gila radio butut orang itu jelma meri ini wadah kepek kepek kepek ini akhlak ini ada community bersungguh-sungguh sampai dibikin komunitasnya supaya kuat kesungguhannya menuju ke mana otw ke mana otw surga kot ke jannah tapi syaratnya berat anti berjiwa mukul tong sok aratulan tong sok yang jadi juri tong sok yang komen berapa di komen mah ya, tuh nama nah, nah. untuk komen nyeri awak <laughs> oh Anunya satu, status badanku nggak enak, komen mandi cuma sapot. Akan datang hari mulut dikunci. Kunci kenapa? Karena berbohong terus, gibah terus, dengki terus, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Terus bakal gibah. Berkata, karena gibahnya keluar. Ya Allah kembalikan sedetik ke dunia Kenaon Bukan untuk sholat zakat sedekah Wa Mau aku kembali Allah membenarkan Apa yang kau ucapkan termasuk larangan mau kibar, ya Allah dengan amalan ATM tapi bisa itu Dengan ATM katanya luas Ya luas dengan amal Qadimna ila ma'amilu min amalin faja'anahu haba'an mansura ditiup ku Allah diganu baratul huh. berselingkuh amalnya dengan status karena ini dipuji hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus segala make otw dengan orang yang ngajak batu yang niatnya lurus tapi kalau sudah ada niat huh, lebih nah, kan ayah wae tina kebaikan sama ngomongnya iya jadi dia bukan dirinya dengan bukannya tapi saya kasih tahu nggak boleh kalau niatnya nggak lurus nanti bikin orang memotivasi juga dari melakar masuk jadi jukut melakar mah sok timbul butut cik atau aita hajur mah sok pakai otw otw dari Instagram Karena tengah penting tuh guys. Lanjut aja live Instagram coba. Jadi memicu orang untuk bergibah. Gibah, ghaibah. Memang tidak kelihatan. ya mah orang nyetirnya Alhamdulillah Ramadan, kadarus Menjelang 10 hari terakhir Tinggal limaan orang-orangnya Allah, Allah memilih kita untuk istiqomah Mujahadah Dalam menikmati jamuan rahmatnya di bulan Ramadan ini Keluar kita dikitkan Quran ditangkap Dan juga dan jika itu cukup udah sekantor minta laki saya tapi mana yang belum kok benar itu langsung aku enggak rek maca Quran rek buta pun kamu rek umum ke banyak ilmu eh tuh sholat bodoh kira-kira ya komunitas sok tiba Pak Arima Rek Lima dokternya main sekolah tapi kamu dan menyelesaikan masalah dengan dan doakan yang punya hutang lalu lunas kalau mungkin lunas lunas Bu, ada tip and trick ketika ada yang menagih tapi tanpa kekerasan kita menolak karena cara ayah mau kan sebenarnya menagih kayak emang di kolektor diambek di atas mana keracunan kan udah keracunan anti hitam ya asli daripada lo mau ngomong kan lo bahas sholat sholat sebelum sholat duha ya daripada tenaga kita ekstra terkuras bangsa ini hancur karena saling memaafkan. oh tahap pemimpin untuk salah ya harus ngomong tadi itu beres solusi kemarin saya dengan dokter lagi Pak Waldin deh di Instagram ini saya setengah jam kita dicampur ke kelas memang ngomong gue dari kampusnya tuh ngomong gue mah itu jadi dicampur sama orang udah ya jadi kan manfaatnya ada konsultasi lockdown jadi alat tuh yang ngomong di moli di demonyong di mas hati-hati dengan juga sekarang saatnya question and answer. Yang bagus pertanyaannya saya kasih bonus. Kalau bubur sih, bubur sih. Sekarang saya bonusnya adalah yang bagus pertanyaannya boleh pulang duluan. Oh, lagi bang, oke kamu karena aku pertanyaan. Rasulullah, aku mau belajar mengajikan orang tuaku tapi orang tuanya malah wafat. Bagaimana yang Hajikan dan dia bisa dua anaknya nanti kalau kedalaman berpikir ini sudah jadi hajinya itu orang tua bukan dapat pahala dari haji anaknya tapi dapat kaitannya dari anak yang soleh Oh, dalam Itu Bukan dapat haji dari anak, Tapi dari kesalahan ibu, bapak Ketakutnya dua Dialihkan dengan alajar Jadi bisa ngaji itu, itu jasa kah lebih kan kadang kalau tuh ya Rasulullah aku bersedih aku kemarin mengajukan orang tua aku Rasulullah bukan dapat pahala dari haji anak tapi jangan cara jadi dikawinkan anak anak mau akhirnya nah, ngomong ke nah, jadi ngomong dua kali neng jadi itu mah termasuk yang dikecuali oh, Assalamualaikum Tadi itu aku ada ada keluhan suami yang yang berkelanjutan asal jangan disebut nama seorang pesan kantor tuh reuni tanpa oh, gimana kan reuni nanya saya kan mulai diakuskan yang dulu di bulan di bulan itu kan bulan kalau hanya memperkirakan suasana Duh, suasana kantor ada beberapa orang yang ayam yang bisa boleh yang jadi tiba itu ketika menyebut nama seorang tidak objektif kalau itu menjadi dosa si orang perbuatan yang menyebabkan perbuatan-perbuatan kafir lalu kita komen maka tak boleh memurtadkan orang kamu murtad itu kita kamu menafik, itu kita saya pernah baca hadisnya ketika ibu nurul menafik itu menafikan itu ini bicara dengan suami dan ini juga kamar suaminya curhat aku tapi jangan coba-coba bertanya apa mau kamu boleh Ayo Jadi nggak apa-apa kalau hanya memeriksa Jangan sampai ada mengetahui bahwa dia pakai. Ya, bertanya di mana yang berhubung jadi pelakon. Karena kata konten yang lain. Tapi itu Kalau sudah disebut namanya kasih tanda aja dulu kandidat. Kalau sudah ada nama seorang guru, kecuali KPK ya dan polisi itu mah boleh bergibah. iba yang dibolehkan itu KPK polisi. Banyak cipulan pak. Eh sekali ini kira. Kan eh, saya juga suka dengerin curhat. Nah etikanya teh juru berdekat. Kalau dulu ini ini belajarnya dari Allah Ayat Fir'aun nama asli bukan? Tuh. Abu Jahal nama asli bukan? Tuh Allah Maha Sopan Pokoknya orang disebut kecuali yang berkewenangan Kau Borong pastikan yang ini. Saya eh, punya teman dokter Amir di Bawah Batu Dokter Amir itu dokter menang nih kali eta ibu Sampai ke wawun yang ibu-ibu mah wawunnya juga Eta. itu mah yang dikecualikan. Teteh selalu curhat ada teman teman ada teman sudah dan kalau si itu dia tidak disebut maka kan dalam etika mengutar kan mengatakan sunnah itu janjilah bintang bintang yang jelas kalau curhatannya dengerin aja sama seperti ibu yang jadi wilayah kibar itu ketika menyebut nama lalu kita berimajinasi tentang orang itu Allah oh, biasa begitu jadi mengembang multi eh, mau masukin mulut dalam mulut jangan menyebut nama orang yang menjadi pelaku dalam kasus itu kecuali yang berkewenangan polisi dan untuk polisi kita juga apa yang awal barang kita pelaku ada yang tapi belum contohnya ayam ini ini kota Karang Taruna eh, Marabo kan di tahun baru diperkosa dari belakang pagi-pagi polisi ini ini Minta bangunan ada obatan, Nah minta apa bangunan Kita ada nanti surga Nanti maliyo keberubaan Karena gak nah, ini ini Nah polisi kesulitan enggak? Itu sebut namanya yang kalau polisi investigasi yang dicarikan namanya DPO daftar pencarian itu apa ngarangnya dicarikan kecuali dari tadi oh mana mau bersama lain Bali ada yang Bali ibu boleh dengan datang tapi tidak boleh menyebut nama yang ada dalam kecuali ibu memang berkepentingan tahu ya tahu ada kan begitu WA di B, di M, di poin-poin tertentu, tapi nggak semua orang bisa buta, Nah, sampai ada polisi ngomong, sih. Jadi, kita ada ngomong. buat hati-hati ya, video. masih Artinya, menjelma mereka tahu hati-hati ya ngomong ke utang keti buta potong itu jadi bagus nanti kayaknya beberesnya jadi awak sekarang yang pastinya hoax lanjut ini. Jadi ibu kalau tahu komunikasi di grup itu ada orang ini, seperti itu, ibu nggak usah sebut namanya. Nanti dah terus asetan mah yang luang. atau ibu ke blog sendiri aja kan orang bertanya nah, ya, daripada orang yang dan ya karena sensitivitasnya akan sama kalau orang itu seperti itu jaga jarak itu dia nanti juga akan tahu tahu diri tahu kemegahan baik memang karakter dan juga tidak takut dan jauh dari beragam